Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa hadha dan ini demikian uh, tentang masalah kaum kawali dan itu berbeda dengan ahwal syaitaniyah. Itu maksud dengan ahwal syaitaniyah adalah kemampuan luar biasa dengan atau karena bantuan setan kemampuan luar biasa karena bantuan setan Ikut ahwal syaitaniyah. <clears throat> Maka orang yang memiliki amal syaitaniyah semisal keadaan Abdullah bin Fayyad Al-Yahudi yang muncul di masa Nabi SAW dan sebagian sahabat mengira menyangka bahasanya Ibnu Fayyad ini telah terjadi. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawakuf tawakuf si eh, amrihi tentang status Ibnu Sayyad Dajjal apakah memastikan dia tidak berani memastikan ini sikap yang pertama hatta tabayyana lahu sehingga jelaslah bagi Nabi fi mafatu setelah itu saja Ibnu saya bukanlah dajjal Maka berkaitan dengan Ibnu saya Nabi punya dua sikap Sikap pertama adalah tawakkuf Tidak mengatakan itu dajjal atau bukan dajjal Ini kesimpulan Syekhul Islam tentang hadis-hadis seputar Ibnu saya bulan Islam pada awalnya Nabi Tawaf tidak berani menegaskan itu saya itu dajjal atau bukan dajjal. Kemudian yang kedua setelah itu nanti menegaskan kalau dia bukan dajjal, kalau dia cuma dukun. Dia bukan dajjal, namun itu menurut saya. Lakin nahu karena tapi Ibnu Sa'id itu adalah sejenis dukun. Itu termasuk dukun. Tapi pernah berkata pada Ibnu Sa'id satu hari, aku telah memberikan sesuatu untukmu, coba kau tebak. Maka Ibnu Sa'id mengatakan duh, duh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk Ibnu saya surat apa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikhsa falan uh, falan ta'dua qadrata Muawiyah disergamkan dengan jis. Kalau tak dua pada otak, engkau tidaklah bisa melewati kadarmu. Artinya engkau adalah bagian dari para rukun-rukun yang lain yang tidak punya kemampuan lebih dari itu. Tidak punya kemampuan lebih bagaimana kemampuan para dukun. Dan para dukun itu mereka punya korin dan syaitan teman setan jin. Yang setan jin ini mem memberitahukan kepada dukun tadi berbagai hal-hal yang gaib hasil curi curi yang dengar yang dia lakukan. Hasil dari mencuri-curi dengar berita di langit dunia. Namun kamu mereka para dukun mencampuri berita yang benar tersebut dengan dusta. Kemudian dalam hadis yang sahih, jadi dalam Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan bahwa mereka turun sampai ke mendung. Lalu menceritakan perkara yang telah diputuskan di langit. Maka setan, yaitu setan-setan jin, berusaha untuk mencuri-curi dengar. Yang berhasil dia dapatkan, maka itulah yang dia wahyukan, yaitu dia bisikan pada para dukun, namun mereka para dukun itu mencampuri eh, mencampuri berita yang dibawakan oleh jin tadi dengan seratus kebohongan dan seratus kebohongan ini menjadi diampusihim buatan mereka sendiri. Dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abbas radhiyallahu anhu eh, beliau mengatakan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sejumlah para sahabat Ansar tiba-tiba Ummi yang Najmin ada bintang yang dilemparkan. Fastanara jika bintang tersebut bernyala terang. Maka Nabi saw. mengatakan, apakah yang kalian katakan lebih lihada sebesar ini di mata jelia jika kalian melihatnya kalian melihat bintang terang yang dilimpahkan bintang berikut atau Jessica Komen maka mereka para sahabat mengatakan dulu kami mengatakan malam ini meninggal orang yang besar atau lahir ya, orang yang besar ini keyakinan jahiliyah tentang uh, bintang yang ditembakkan dia diyakini bahasanya itu adalah hari atau malam atau waktu meninggal orang besar atau lahir sama orang besar. Dan ini sama persis dengan keyakinan di Primbon dan Mujawabah. Sama persis. Saya pernah baca buku Mujawabah eh, uh, di bab masalah dan disebutkan sama persis. Qasid itu adalah tanda eh, ketika itu terjadi ada orang besar, calon orang besar yang lahir atau ada orang besar yang sedang meninggal sama persis dengan keyakinan ya. maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak benar anggapan ya. Bintang itu tidaklah dilemparkan karena matinya seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang yang benar akan tapi kalau kita tahu kalau Taala jika menetapkan suatu perkara maka bertasbihlah para malaikat hamba arsh yang pada hari kiamat nanti para malaikat menghitung arsh itu jumlahnya ada delapan wa yahmilu arsy rabbika yawma idzin dia ada delapan malaikat yang menghitung memikul arsh pada hari betul hari kiamat tiba, maka berdasarkan hadis yang diajarkan oleh Imam Ahmad, malaikat pendoa jumlahnya empat. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah Fauzan di eh, Takikat Muqtasar Asliyah untuk Hakikat Tahawiyah Sebelum kiamat tiba Jumlahnya empat Setelah kiamat tiba Dan berkata kemudian bertasbihlah penghuni langit ya, berikutnya kemudian berikutnya sehingga sampai tasbih tersebut kepada penghuni langit dunia kemudian penghuni langit eh, langit yang ketujuh bertanya kepada para malaikat penghidung al, apa yang Allah berkemankan kemudian malaikat penghidung al menceritakan apa yang Allah berkemankan Kemudian istighfir bertanya semua penghuni langit eh, yang bawah kepada penghuni langit atasnya. Hatta yang belum berubah sehingga sampailah berita tersebut kepada penghuni langit dunia. Nah ketika itu setan berusaha untuk menjuru-juru dengar, akhirnya setan dilempar dengan bintang Nah kalau kata sudah dengar, maka dia sampaikan apa yang dia dengar itu kepada para wali walinya yaitu dukun. Famajahu fihi ala wajhihi maka apa yang disampaikan oleh dukun bagaimana disampaikan oleh jin maka itulah yang benar. Akan tapi mereka para dukun itu menambah-nambahi mereka tambahi Dalam riwayat uh, dalam satu riwayat Makmal mengatakan aku bertanya kepada Azuri, apakah ada bintang yang dilempar di masa Syria? Maka Azuri seorang tabiin mengatakan iya. Akan tapi gulilos ya, penjagaan ditetapkan ketika Nabi saw Alaihi Wasallam telah diutus. Maka penjelasan bahasanya setelah Nabi diutus uh, penjagaan berkaitan dan bintang itu dijadikan lebih tentang penjelasan al lirik seorang tadi. Dan Al-Aswad Al-Unsi yang mengaku menjadi Nabi, dia juga punya banyak setan yang menceritakan kepadanya beberapa perkara lain. Dan ketika kaum muslimin memerangi Al-Aswad Al-Unsi, kaum muslimin khawatir dari setan-setan. Setan-setan tersebut khawatir kalau setan-setan tersebut menceritakan pada al Aswat al-unsi bima yakuru nafihi apa yang mereka katakan tentang al Aswat al-unsi dan apa yang mereka rencanakan. Sampai akhirnya kaum muslimin dibantu oleh istrinya al Aswat al-unsi sendiri setelah si istri ini tahu kalau suaminya statusnya adalah orang kafir sehingga berhasillah kaum muslimin membunuhnya. Demikian juga Musalamah al-Qadar dia juga punya banyak setan yang menceritakan kepadanya berbagai hal yang gaib dan membantunya untuk melakukan berbagai perkara yang luar biasa. Dan orang-orang yang semisal dengan mereka itu banyak. Contoh yang lain adalah al harith ad meski yang dia itu muncul di Syam di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan dia pun mengaku-ngaku jadi nabi. Nah, ketika dia ditangkap ketika dia ditangkap maka nasihatin maka setan itu mengeluarkan kakinya dari dari belenggu dari bokol Petana usilah dan setan tersebutlah yang mencegah pedang atau senjata untuk bisa menembusnya. Ini kebal senjata, dibacok tak mempan. Dibacok tak mempan al harakatul ini dibaca nggak empat, digorok nggak empat, kata Syekhul Islam setan yang menghalangi tembusnya senjata tersebut demikian juga lantai rokok marmer itu bertasbih jika al haris adimaski ini memukulnya dengan tangannya Wakana nasu dan para manusia melihat berarti di satu gunung yang namanya Kosiun itu dijumpai ada orang-orang yang berjalan dan berkendaraan di atas kuda fil hawa. Namun di udara, kelihatan dari jauh ada orang-orang yang berjalan dan ada orang-orang yang berkuda. Maka al uh, eh, maka al mengatakan mereka yang berjalan itu adalah para malaikat kata Syekhul Islam wa inna makanu jinan padahal itu adalah jin demikian juga ketika kaum muslimin menangkapnya untuk membunuhnya lalu al yang bertugas untuk menusuknya menusuknya dengan tombak ternyata nggak tembus nggak mumpah maka pada saat itu berkatalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kenapa nggak tembus itu gara-gara kamu tidak baca Bismillah. Pasami, baca Bismillah dan tusuk tusuk Apa ya. Fakotalahu maka si al pun berhasil membunuhnya setelah disebutkan nama Allah. Maka orang yang tidak mempan senjata di sini pengalamannya Abdul Malik bin Marwan cukup dibaca Bismillah gitu. sudah tembus karena setannya kabur. Demikianlah orang-orang yang punya amal keabadian itu anu setan yang pada kabur ya, tansar kabur meninggalkan mereka ketakutan mereka jika disebutkan pada mereka satu bacaan yang mengusir para setan ya, pengalaman yang benar bin Marwan baca bismillah kata Rasul Islam demikian juga semisal, semisal ayat kursi ketika ayat yang bisa mengusir setan terdapat dalam hadis eh, dalam kitab sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadisnya Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasrai menugasi Abu Hurairah untuk menjaga ya, zakat fitri, maka setan yang berupa dengan rupa manusia itu mencuri lehtan latin beberapa malam. Dan Abu Hurairah berhasil menangkapnya. Maka setan yang mengaku bertobat, akhirnya Abu Hurairah melepasnya. Maka pagi harinya Nabi berkata kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu semalam? Maka Abu Hurairah mengatakan dia mengatakan dia dia menyangka kalau dia tidak akan kembali lagi mencuri. Maka Nabi katakan, saya on, dia akan kembali mencuri. Maka demikian terjadi sampai malam yang ketiga. Pada saat malam yang ketiga, setan berkata kepada Abu Hurairah, lepas lepaskanlah aku, biarkanlah aku. Ya. Nanti akan aku ajari kepadamu sesuatu yang manfaat bagimu. Yaitu jika engkau sudah mapan di tempat tidurmu, sudah bertempat di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Sampai ayat, ayat maka tidaklah mimpi ada penjaga dari Allah yang akan jaga dirimu, yaitu malaikat, sehingga setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi tiba. Maka ketika Abu Hurairah menceritakan hal tersebut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan, kota wakadu." Apa yang disampaikan oleh orang tersebut adalah benar, padahal dia tukang bohong. Lalu Nabi berkata kepada Abu Hurairah bahasa yang datang adalah setan. Jadi sini dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya namun mu'allak. Sedangkan yang bersanad itu ada di oh ini setelah Nasai dan yang lainnya. Dan terdapat banyak pelajaran dari hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al Hafidh e, eh, Ibnu Hajar di Fathul Bari. Hadis ini menunjukkan setan itu bisa berupa dengan rupa manusia, amil e, eh, zakat fitri dan di sini dalil menunjukkan zakat fitri e, di, tetap, di tempatnya amil itu bisa eh, ditahan selama beberapa hari di sini disebutkan sampai tiga hari ketika zakat fitri itu ditahannya amil maka dia bisa tahan Sampai beberapa hari Sampai dijumpai orang-orang yang berat untuk uh, Mendapatkannya Maka dijalin menjelang tidur akan menyebabkan ada malaikat yang menjaga seseorang dan tetap tidak akan mendekat sampai pagi hari tiba. 自ら perintah ini benar. Maka saya kata, jika dia mengatakan benar, kita katakan benar. Bukan karena kita benci, nah, kemudian yang benar kita katakan salah. Dan ini masalah menerima kebenaran yang harus dibedakan dengan masalah ya, belajar. Kalau masalah belajar, maka kita tidaklah belajar kepada orang yang layak dari tempat belajar. Maka dengan tapi dengan dua hal ini maka kita bisa memberikan jawaban terhadap perkataan sebagian orang eh, yang eh, yang membolehkan orang Islam untuk belajar Islam non dibalas. Saya pernah dengar sendiri uh, ada orang yang membenarkan tindakan sebagian orang yang belajar Islam namun dibalas sama pastor, sama pendeta, sama balik alasannya apa? Seperti sudah kau kau kan nah, nanti saya akan eh, nanti eh, saya akan mengajari sesuatu di sana Jadi alasan pembenar dan sekali-kali membenar oleh sebagian orang untuk memberikan derajat Islam di barat. derajat Islam sama orang talim sama orang kafir sama waktu, sama pendeta sama para orang ini, nah, ini satu hal yang tidak benar karena di sini tidaklah berbicara tentang masalah belajar hadis ini berbicara tentang masalah menerima memang orang Nasrani itu menyampaikan kebenaran, kita katakan yang dia katakan benar. Orang Talib mengatakan benar, maka kita katakan kita katakan benar. Namun bukan berarti kita belajar sama pendeta karena pendeta itu menyampaikan pernah menyampaikan kebenaran. Tapi kita belajar pada orang Talib karena dia ada omongannya yang benar. Maka meskipun orang itu sangat orang kafir ataupun setan sekalipun jika mengucapkan kebenaran maka kita katakan itu benar. Sampai di sini ada dalil yang lain yaitu hadis ya, tentang orang-orang Yahudi yang disampaikan oleh disebutkan oleh Sesal Al-Fauzan ya, tentang masail jahiliyah tentang yang menunjukkan kebenaran dari syirik kalian mengatakan Masya Allah wa ta'ala Muhammad Masya Allah wa ta'ala Muhammad dan kalian mengatakan Wa Ka'bah demi Ka'bah bersumpah wa Ka'bah demi Ka'bah. Namun dalam bersumpah wa di Ka'bah demi Rabbnya yang punya Ka'bah. Kurang lebih ada hadis yang demikian dan ada hadis yang sahih bisa masuk ke dalam api dan tidak kena apa-apa namun ini karena bantuan kita Cuma masuk dalam api keluar lagi nggak apa-apa nah pas dia masuk dulu bacakan ya kursi nanti nggak bisa keluar lagi bisa akan batal kemampuannya atau semacam orang sufi yang mengikuti acara sama al-buka dia acara muka tepuk tangan wa dia dan siulan, yaitu acara bernyanyinya berjogetnya orang-orang sufi kemudian dia asik nah, asik berjoget sehingga turunlah ketan badannya kemudian berkata-kata dengan memakai lisannya dengan perkataan yang tidak dia ketahui dan boleh jadi tidak dia pahami dan boleh jadi pada saat itu pada saat setan itu merasuki dirinya pada saat dia mendengarkan asal muka watas dia nah, dia bisa menebak-nebak Fa'adul hadirin pada sebagian hadirin Bima fil isi hati Sebagian orang lain hadir Dan boleh jadi ketika itu dia berbicara dengan berbagai bahasa Bi'alsinatin mukhtalifatin dengan berbagai bahasa oh, bisa Biasanya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ngomong Arab nah, Bisa bahasa Cina dan seterusnya Bagaimana sama pasif? jin berbicara dengan menggunakan lisan al orang yang kerasukan jin. al itu artinya orang yang kesumpah. Kesumpah dalam bahasa itu asau. Orang yang masuk. Ya. Sin, eh, shin sama hot, semuanya beda. Nah, masuk itu disyariatkan Masroh artinya kesurupan. Maka manusia yang hasil lalu hal yang terjadi padanya keanehan layak dari tadi karena dia mengikuti acara muka bertasbih tadi dia mengalami hal keanehan layak dari dia tidak mengetahui keanehan yang dia lakukan Biman jelasin masuk sama persis dengan orang yang kesurupan itu eh, kesurupan, melakukan hal-hal yang aneh, setelah sadar ya, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Alat dia terkabatu syaitan, yang orang tersebut masuk adalah orang yang eh, kesambar setan, ketempelan setan, eh, kerasukan setan dan mas karena gila. Akhirnya setan kemudian labat lalu bercampur dengan dirinya dan berbicara dengan lidahnya. Maka jika orang yang kata tentang apa apa sadar, dia tidak menyadari satupun apa yang dia katakan. Oleh karena itu terkadang orang yang kerasukan setan dipukuli dengan pukulan yang banyak, yang pukulan semacam itu itu bisa membunuh manusia normal atau minimal membuat Seandainya jika yang di yang di al yang dipukul adalah orang, namun ternyata orang yang keromisan tadi ternyata pukulan tadi tidaklah memberikan pengaruh pada orang tadi pada saat dia dipukuli pada saat dia dalam kondisi suka dipukuli bangun-bangun dia merasa tidak merasa sakit Wajib biru dan orang ini tidak apa ketika dia sadar sudah tidak lagi kerasukan dia mengatakan anak masya Allah berarti dia tidak merasa dipukuli. Karena pukulan tersebut pada jin yang eh, tahu-tahu bercampur dengan dirinya. Dari perkataan eh, tersisa ini sebagai orang para falak dan bermudah-mudah ketika mau yang orang yang dengan memukulinya. Padahal ternyata sakit benar. Karena yang miskin dan jinlah yang kesakitan sedangkan orang yang tidak merasa sama sekali jika orang tersebut adalah memang jin benar-benar menguasai dirinya makanya yang dihukum ketika itu adalah jin Adapun orang yang cuma uh, eh, tidak sepenuhnya jin itu menguasai dirinya maka orangnya sudah kesakitan Lebih hakulah di antara mereka mereka yang Setan itu datang kepadanya membawakan makanan, buah-buahan, waglu, dan makanan-makanan yang manis, kue-kue, dan yang lainnya yang tidak ada di tempat itu. Atau yang lainnya, termasuk yang lainnya itu uang, nah, duit, tuyul, nah, kata orang Jawa. Dan di antara mereka ada punya kemampuan yaitu dibatalkan oleh jin ke Mekah atau ke Baitul Maqdis atau ke tempat yang lainnya. Di antara mereka ada yang digendong oleh setan sore hari awal, Asia itu berawal dari tergelincirnya matahari. Setelah matahari tergelincir ke barat itu Asia. yang dikatakan sore ya kontrapas. Ketika hari awal, tanggal sudah Zulhijjah itu sudah siang, eh, siang, digendong menuju Arafah. Begitu kemasan kebahan tanggal 9 apa, Tanggal 9 Zulhijjah apa bahasa Allah untuk mulai acara hukum menurut pendapat yang paling kuat. Sebagian mengatakan mulai dari pagi, tapi pendapat yang paling kuat mulai sejak Asia. Jadi itu hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak matahari tidak berdarah. Eh, Sumpah itu kemudian dibawa pulang lagi oleh setan minta ilahi di malam itu. Maka apakah orang ini berhaji karena hukum di pak sore kemudian malam di isaknya di tempat rumah? Jawabannya nah, adalah boleh lucu hanya berlarian, orang ini tidak berhaji dengan hadis yang syari. Kenapa? Karena dia pergi berangkat bawa pakaian tidak pakai kain nah, Pakai kain ihram. Gimana bisa tidak berhaji? syar'i. Pada yang namanya sudah tidak pula dia e, meniatkan ihram ketika sampai ter, sampai mikot, tidak pula baca tarbiyah, tidak pula dia bid, dia tidak e, mampir di Mina, mungkin maksudnya bermalam di Mina, tidak pula berhenti di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah tidak pula di Ka'bah, tidak pula sa'i antara Safa dan Marwah, tidak juga melempar jumroh. Bahkan dia membungkuk di Arafah namun pakai pakaian biasa. Kemudian pulangnya malamnya pulang. Dan ini bukan haji yang terakhir dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Bahkan orang ini seperti orang yang datang mau sholat Jumat, namun dia sholat Jumat tanpa pakai wudhu atau sholat e, tidak menghadap perbedaan antara kaum mahwali dengan ahwal sokoniyah. Padahal terdapat rukun mutaadidah perbedaan yang sangat banyak antara ahwal sokoniyah dengan kaum mahwali. Di antaranya kaum mahwali sebabnya adalah iman dan takwa. Sedangkan ahwal sokoniyah sebabnya adalah apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan ahwal syaitaniyah itu bisa digunakan untuk eh, melakukan apa yang Allah larang dan Rasul dan dilarang oleh Rasulnya ada orang pengin berbuat zina maka dia bisa melet maka melet ini ahal syaitaniyah nggak mungkin dia taruh mahwali eh, karena kemampuan ini eh, karena ahwal syaitaniyah itu bisa digunakan dimanfaatkan untuk melakukan apa yang Allah larang dia mau berzina eh, kemudian dia maka pelet maka pelet itu ahwal syaitaniyah karena bisa digunakan untuk melakukan hal yang terlarang nggak mungkin tuh karomah wali. Karomah wali nggak bisa digunakan untuk maksiat. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-33 yang telah berulang kali kita baca. E, maka ayat ini menunjukkan bahasanya berkata-kata atas atas nama Allah tanpa ilmu, demikian juga kesyirikan, kezaliman dan berbagai perbuatan keji telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidak mungkin hal-hal ini menjadi sebab ha, eh, seorang itu mendapatkan karma dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah mungkin karomah itu yustaan digunakan untuk melakukan hal-hal tadi. Tidak mungkin jika itu karomah, namun karomah namun bisa digunakan untuk melakukan perbuatan keji atau untuk zalim, untuk mencuri. Dia bisa menghilang dan nyuri harta uang Menghilang dan nyuri ngambil harta uang Tidak mungkin. Karomah wali. Ini ahwal syafariyah. Karena karomah wali itu laisaan bil karamat alaiha. Karomah itu tidak mungkin bisa dimanfaatkan, yusaan dimanfaatkan alaiha untuk melakukan hal-hal yang Allah larang. Kezaliman dan perbuatan keji. Karomah para wali hanyalah didapatkan dengan mengerjakan sholat, berpikir, banyak baca Quran dan doa. Dan karomah wali tidaklah terwujud dengan melakukan sesuatu yang disukai oleh setan atau dia melakukan hal-hal yang mengandung syirik semacam minta tolong dengan makhluk Faizakarat lima yusta'an biha Maka jika ada kemampuan luar biasa Namun bisa dimanfaatkan Ala zulmil khalqi Untuk mendolimi orang lain Atau melakukan perbuatan keji, zina, mencuri dan yang lainnya Maka perlu diketahui Inilah ahwal sabaniyah Dan bukan karomah yang dat, Bukan karomah yang datang Dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para wali sampai kalau terpisah, dua perbedaan kaum awali dan awal sabariyah. Tetapnya ya. kaum awali adalah yang iman dan takwa, ya bukan maksiat. Berbeda dengan awal sabariyah, Tetapnya adalah dengan maksiat bahkan berbuat syirik dengan zina. Ya. Nanti bisa jadi kaya gunung kemukus eh, zina nanti jadi sebab kaya Demikian juga perbedaan yang kedua kalau karomah wali tidak bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal yang telah Bisa terbang untuk uh, nyuri anak orang, nggak bisa. Nah, itu kalau itu karomah wali. Kalau itu ada, maka ini adalah awal fataniyah. Dan di antara mereka ada orang-orang yang jika menghadiri majelisnya orang-orang sufi, yaitu mendengar al muka wa acara tepuk tangan dan siulan maka datanglah turunlah setan setan padanya lalu setan tersebut memikulnya sehingga dia bisa di atas udara orang sufi yang dalam acara tari sufinya asik kemari itu sampai terbang di atas udara bahkan yuhijuhu min kadar terbang naik sampai tembus Nah. dan keluar dari tempat acara eh, acara tersebut. Setan mengeluarkannya dari rumah itu. Nah, ketika datang setelah seorang dari wali-wali Allah yaitu orang saleh maka orang saleh itu kemudian mengusir, setannya apa yang terjadi Bayar sebut maka jatuhlah orang tadi Kamu jaga ada di wahidin sebagaimana pernah terjadi pada beberapa orang. Kejadian ini dikenal oleh Syekhul Islam bukan sekali dua kali, beberapa kali Syekhul Islam menjumpai atau mengetahui kejadian seperti ini. Dan di antara mereka orang yang punya awal sabalinya ada orang yang minta tolong kepada makhluk boleh jadi yang diminta tolong itu masih hidup atau sudah mati. Dan boleh jadi yang diminta tolong itu muslim atau nasrani atau musyrik maka datanglah setan yang berupa dengan rupa orang yang dimintai tolong. Lalu setan mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan orang yang minta tolong. Lalu orang yang minta tolong mengira bahasanya yang datang itu adalah orang tadi. Atau yang datang adalah malaikat yang berupa dengan rupa orang yang dimintai tolong. Padahal yang benar yang datang adalah setan yang hendak menyesatkannya karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini sama persis dengan kelakuan setan yang masuk ke dalam patung berhala. Kemudian berbicara dengan orang-orang yang menyembahnya. Maka orang-orang yang menyembahnya dikira dia berkata-kata pada Lata dan Uzza, pada Lata dan Uzza sudah mati, urusannya dengan malaikat sudah di dalam kubur, yang ngomongnya adalah setan yang masuk ke dalam patung Lata dan Uzza kemudian ajak bicara orang yang menyembahnya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang didatangi oleh setan dalam rupa tertentu, lalu setan berkata padanya, aku adalah Nabi Khidir. Sebagian orang beranggapan orang itu adalah seorang itu ada keyakinan yang dimiliki oleh sebagian orang e, kalau orang itu sah jadi wali kalau sudah diangkat wali oleh Nabi Khidir itu sah jadi wali dan benar-benar wali kalau sudah ketemu Nabi Khidir jabat tangan sama Nabi Khidir kamu wali Allah disah, disahkan eh, Nabi Khidir kamu wali nah itu baru sah jadi wali kalau belum ketemu Nabi Khidir eh, maka belum wali wali itu kalau sudah ketemu Nabi Khidir kemudian jadi jadi eh, wisuda sama Nabi Khidir kamu adalah wali maka setan datang kepada seorang kemudian mengatakan saya adalah Khidir dan boleh jadi kemudian Khidir bercerita eh, apa setan yang berupa dengan eh, yang ngaku Khidir tadi bercerita kepadanya dengan sebagian perkara dan membantunya sebagian ya, matalibi apa yang jadi tuntutannya, apa yang jadi kebutuhannya. Karena perjalanan zalikat sebagaimana hal tersebut terjadi dialami oleh beberapa orang baik kaum muslimin atau Yahudi ataupun Nasrani. Demikian yang kita kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.